Richard Ya selamat siang Selamat siang silakan Pak Ya, kalau kita lihat ini SB ini galau ya. Jadi udah bingung mesti ngapain, udah sana salah, sini salah. Itu kenapa? Karena bodohnya dia. Dia jadi pemimpin tidak tegas sama anak buah, sama menteri, dan tidak tahu arah itu. Jadi sebenarnya kita punya presiden tapi tidak ada fungsi dan kita gaji lagi. Itu memang tidak sangat tidak apa ya namanya tidak bermutu gitu loh jadi kita milih presiden dengan susah-susah dengan pemilu yang mahal menghasilkan seorang pemimpin yang bodoh dan pengecut lagi terima kasih Pak Gilbert selamat siang silakan Pak iya saya tertarik dengan penelpon pertama dan kata-kata galau gitu ya galau ya kalau galau dalam kamus bahasa Indonesia berarti apa ya segala sesuatu yang dilakukan dengan cara apa ya kayak kita dalam keadaan panik atau apa gitu ya jadi tanpa pikir-pikir dulu gitu ya iya sih memang dulu pertama kita memilih beliau ini kan kita lihat kapasitasnya bagus ya 2004 ya 2004 2009 gitu tapi seiring dengan berjalannya waktu saya lihat ya semakin hari ya semakin parah ya kepemimpinannya ya. dan juga kurang wibawa lambat ya sudah gitu sekarang ditambah lagi dengan mengurus partainya yang sedang ada masalah jadi seolah-olah ini pemerintahnya diatur oleh robot deh jadi kayak kita eh, takut bilang itu jadi seperti ada yang mengatur gitu ya autopilot gitu ya pilot ya dan juga orang yang ditunjuk menterinya itu mohon maaf nih agak sedikit bukan di bidangnya ya saya nggak memakai kata-kata bodoh ya ya mungkin mereka pintar ya tapi bukan di bidangnya itu jadi bukan di bidang yang dikuasainya itu ya kan seperti kayak lihat kita lihat menteri keuangannya itu saya lihat kalau dibandingkan dengan Sri Mulyani kan antara langit dan bumi ya kalau yang ini kan kayaknya apa ya bukan backgroundnya dia ya dan juga tidak ada terobosan yang hanya dipikirkan hanya pajak, pajak, pajak. Tidak ada terobosan untuk usaha untuk ekspor, ya kan? Cuma menghasilkan sesuatu, menghasilkan devisa, hanya bisa memajaki rakyat, ya kan? Itu nanti kalau sampai titik jenuh tertentu ya akan terjadi sesuatu. Dan juga saya lihat ini apa ya kurang ada mutunya ya, mutunya tidak ada. Jadi pajak siapapun bisa melakukan pemungutan pajak tuh kayak telepon lah, inilah, itulah segala macam. Itu aja jadi mungkin 2014 ya mudah-mudahan ya akan ada Hari opening gitu ya Seperti Pak Jokowi ya, yang kita harapkan gitu Makasih Pak Albert silakan Ya selamat siang Selamat siang Aduh aku ini orang tuh memang paling gampang lihat tuh Keburukan orang itu Udah ada kelemahan sedikit tapi enggak saya bukan membela itu gimana tapi kenyataan kita lihat dari Pak SB ini kesian dihujat itu yang pertama kan kita diberikan tuh keamanan ya kalau dulu kan sebelum-sebelumnya itu pada pesta bom itu teroris-teroris sekarang kita ini dikasih aman kalau nggak ada terima gitu kemudian juga untuk ekonomi kan maksudnya berjalan dengan baik apa itu nggak dilihat itu semua orang tuh nggak merasakan ekonomi tumbuh itu kan bukan dibuat itu ya, yang yang memberi nilai kan dari badan-badan internasional yang kasih eh, rating rating jadi kita jangan melihat eh, kelemahan beberapa ini aja tapi kebaikannya kita nggak lihat kebagusannya itu ya koreksi lah masing-masing jangan terlalu begitu kasihan itu dia pun milih orang kan nggak tahu kalau tahu juga orangnya gimana mungkin dia nggak pilih karena itu kan e, menurunkan nama baik dia itu kan orang kan sekarang karyawan kita ya pun kita nggak tahu ya itu walaupun sudah berapa tahun sama kita mungkin waktu-waktu dia bisa berubah gitu ya. Terima kasih Pak Albert. Pak Amin. Selamat sore. Selamat sore Pak, silakan komentar ya Pak. Saya eh, sih bagus juga ya. Kalau jual beli saham sama aja buka kasino. Eh enggak, kasino kan dapat pajak. Nggak ada salahnya kalau diterima. Apalagi pemerintah kenapa nggak buka kasino judi sama aja. Sekian terima kasih. Sudah ada Pak Fred. Tadi saya matikan radio. Oh iya Pak. Oke Pak. Silakan Pak. Gary ya. Wendy Pak ah, beda ya, saya itu kelihatannya pemain memang gini orang memang tidak suka bayar pajak ya saya harus, harus fair ya selalu ada resistensi dan tapi ini kayaknya pemerintah tuh mau menggali semua kemungkinan sumber pajak ya dan saya kira ini akan hanya menambahkan masalah lagi Eh, saya kira lebih baik pemerintah itu membereskan dulu internalnya mengenai perpajakan selama masih ada tipe-tipe kayu itu ya main-main itu ya selama itu juga akan susah eh, anda tahu tapi mungkin sekali ini akan menjadi ada eh, pengaruh negatif juga terhadap uh, investment yang ada orang dalam uh, pasar modal begitu terima kasih Pak oke terima kasih Pak Fred selanjutnya ada Pak Andre saya setuju aja sebab ya selama uh, kan menyangkut eh, kalau mereka bermain saham pasti kan mereka golongan orang eh, ekonomi menengah ke atas ya nggak menyangkut masyarakat miskin saya sangat setuju artinya kan mereka yang sudah bergelut di bidang saham itu kan mempunyai modal yang berkecukupan selama eh, nggak menyangkut masyarakat miskin ya penambahan eh, pajak dari sektor ini yang nggak ada masalah itu aja makasih halo ya. Selamat sore Ibu Sore juga silakan Pak Iya Bu, kalau menurut saya sih wajib ya kalau perusahaan dihukum 50% misalnya kalau saya tetapkan 50% pada kekayaan dan pada penghasilannya 50% karena itu dari awal itu kan eh, saham kan diterbitkan oleh perusahaan nah setiap akhir tahun kan perusahaan membayar dividen kok yang tadinya misalnya harga 350 rupiah jadi 35 ribu itu bagaimana cara berdefinisinya itu kalau menurut saya itu ada unsur judinya gitu sudah tak wajar harga nilainya dan IHS iya, itu disupir sama asing ini membingungkan juga kita juga menilai eh, apa ya eh, apa saham-saham juga udah overbought gitu jadi wajar lah kalau dipajakin gitu terima kasih terima kasih Pak Leo Pak Yanto Ya, selamat sore. Sore, Bapak silakan. Menurut saya sih wajar ya. so kalau saham kan cuma beda intelek aja. Sebenarnya sama ya judi. Dulu Anton Medan pernah ngelukan. Kenapa Indonesia nggak buka judi? Sama aja. Kalau judi kan dapat pajak. Membangun Jakarta. Dulu zaman hari Sadikin. Sebenarnya menurut saya sih nggak ada beda. Zaman saham kan orang kaya. Ya nggak sama ya judi, dia tentuin menurut saya sih lebih dulu diterima pajak sekian terima kasih terima kasih Pak Yanto